الصف الثاني الصف الثالث بعدهم ini hafal ini tidak hafal kan Tidak hafal, bibirnya kelihatan. Nah, berikutnya. ya di luar ayo masuk sini ayo sini Masih pada hadis yang ke-26 wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah berjalan menuju salat itu termasuk sedekah. kita mengetahui banyak keutamaan orang-orang yang melangkahkan kakinya <coughs> menuju salat. Di antaranya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bi khataya wa bihi darajat maukah aku tunjukkan kepada kalian alama yang Allah bi khataya itu apa yang menghapuskan dosa-dosa <coughs> wa yarfa' bihi darajat dalam mengangkat derajat kalau bala ya Rasulullah mereka mengatakan tentu ya Rasulullah Rasulullah melanjutkan sebab wudu al makarih wa الصلاة بعد salah فذلكم الرباط فذلكم الرباط yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan berat alal makarih seperti di pagi hari kondisi dingin ini berat namun kita harus meratakan, harus menyempurnakan wudhu. Kemudian menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribal. Makna al-mu'adzafah, al-mu'adzabah ala taharah was-salah wa ibadah kal mujahid di sabilillah. Bahwasanya yang sungguh-sungguh dalam kesucian berwudu demikian pula salat serta beribadah itu sama dengan pejuang di jalan Allah orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya diperhatikan menjaga salatnya pergi ke masjid melakukan ibadah itu sama artinya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Sehingga kalau meninggal dunia mungkin di jalan tertabrak mobil ataupun yang lainnya maka masuk dalam barisan mujahidun orang-orang yang berjihad di jalannya ini keutamaan orang-orang yang berwudu melangkah kakinya ke masjid Allah akan hapus dosanya Allah akan angkat derajatnya dan juga fadzalikum ribat itulah ribat wa hadis Abi Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim arada banu Salimah ayyantakilu kurbal masjid bahwasanya Banu Salimah mereka ingin pindah dekat dengan masjid Fabalagha dzalika Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berita itu nah, yang menyampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Qad balawani annakum turidun an tantakilu kurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalika. Rasulullah SAW Ya Bani Salimah, Diyarukum tuktabu atharukum Diyarukum tuktabu atharukum Berita ini sampai ke Nabi Muhammad SAW Maka Nabi mengatakan kepada mereka telah sampai berita kepadaku, kepada diriku bahwa kalian ingin pindah dekat ke masjid. Mereka mengatakan, "Iya wahai Rasulullah, kami telah menginginkannya." Maka Rasulullah SAW Bani Salimah Wahai Bani Salimah Diarukum Jadi hendaknya kalian senantiasa di tempat kalian Tidak usah pindah ke dekat masjid Tuktabu atharukum akan ditulis bekas-bekas perjalanan kalian. Diyarukum tuktabu atharukum dua kali. Dalam surah Yasin ayat 12 Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharum wa kulla syai'in asaynahu fi imam bin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan kami akan menulis apa-apa yang telah mereka lakukan di masa silam dan juga menulis jejak-jejak mereka itu langkah-langkah jadi kaki-kaki kita langkah-langkahnya itu nanti pada bulan kiamat akan ditulis sendiri fi bin dan segala sesuatu itu kami hitung dalam lauf mahfuz itu dalam lauf mahfuz Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tetap menganjurkan bagi Banu Salimah yang rumahnya jauh dari masjid untuk tetap tinggal di rumah-rumahnya dan dengan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Wahadis Ubay bin Kaab Muslim juga kana rajulun la a'lamu ab'ada minal masajid minal masjid minhu wa kana la takhti'u salah fakutulah law ishtaraita himaran tarkabuh fi dhulma wa ramda faqala ma yasuruni anna manzili qurbal masjid inni urid ayuktaba li mamshayi ila al masajid warju'i Nah, fi ahli idza raja'tu. Faqala Rasulullah SAW pada jama'a dzalika kullah. Ubay bin Ka'ab menyebutkan ada seorang yang aku tidak mengetahui rumahnya itu paling jauh dari masjid melebihi dia. Namun dia tidak pernah ketinggalan sholat maka aku mengatakan kepada dia, kalau seandainya engkau membeli keledai sehingga engkau bisa menungganginya, yang melindungi dirimu dari kegelapan waramba itu syiddah al-har sangat panas kemudian orang tadi mengatakan maya suruni alangkah mudah bagi saya anna manzili qurbal masjid. Kalau rumahku itu dekat masjid. Aku menginginkan agar kepergianku menuju masjid dan kembaliku nah pulang ke keluargaku itu ditulis bagi diriku yaitu pahala berita ini sampai Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan qad adali dzalika dia telah mengumpulkan semuanya mengumpulkan pahala yang besar ya walaupun rumahnya jauh dinasihati untuk beli kedai sehingga bisa melindungi dirinya dari kegelapan. Kedai itu lebih lebih awas dalam jalan. Nah, demikian pula dalam sidal har sangat panas. jadi kalau orang dari kendaraan lebih lebih ringan daripada berjalan kaki. Orang tersebut tidak, tidak apa tidak mau, tidak mau membeli kedai dan tidak pernah ketinggalan sholat dan berjamaah dan tertulis semuanya dalam hadis yang kalian hafal juga hadis Abi Rirah al Bukhari Muslim man ghada ila masjid awraha Adallahu nuzulan fil jannah nah fil jannati nuzulan kullama ghada awrah Barang siapa yang pergi atau kembali dari masjid Ya, kalau ada bisa di hati dan nah, pergi di pagi hari dan sore hari. Bisa juga diartikan pulang dan kembali. Maka Allah akan menyiapkan yaitu di jamuan di surga. Allah memuliakannya setiap kali ia pergi ataupun kembali. Atau pergi di pagi hari dan di sore hari. Allah menyiapkan yaitu kenikmatan-kenikmatan di surga. Bagaimana kalau Allah yang memuliakannya? Kalau datang presiden ke kampung kita ini, mungkin orang sekampung sibuk semuanya. Persiapkan ini makanan yang istimewa untuk presiden apa? Nah, baru camat saja sudah dimuliakan. Apalagi presiden. Perhatikan, perhatikan Kifli Nanti kalau nulis begitu nanti tidak tidak Zulkifli, tidak punya bagian nanti. Nah, kifl nasib, tidak punya bagian. Bagaimana kalau Allah yang memuliakannya? Tentu akan lebih nikmat keadaannya. Dalam hadis Buraidah dikatakan Imam Tirmidzi, Bashiri al-masya'in fi dhulam." yaumul qiyamah nah binurit tam yaumul qiyamah kita ulang basyil masyain fi dzulam binurit tam yaumul qiyamah berikan kabar gembira bagi pejalan kaki pada kegelapan dengan cahaya yang sempurna nanti yaumul qiyamah nuruhum yasa bayin aidihim wa bayna imanihim cahaya-cahaya mereka itu menyala di depannya dan di samping kanannya. Surah liyamul jannat. Jadi berikan khabar gembira dengan surga. Basil masyain fil bin nurit tam yaumul qiyamah. Berikan khabar gembira bagi berjalan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna nanti yaumul qiyamah. Nah, ini keutamaan berikutnya bahwasanya nanti orang-orang pejalan kaki akan memiliki cahaya yang sempurna. Kalau cahaya di dunia ini cahaya yang kurang ya ndak, enggak sempurna. Lampu misalnya di ini lampu yang di sini. Tak bisa menerangi di sisi sana. Bisa menerangi apa enggak? Enggak bisa menerangi enggak sempurna, masih kurang ini. Kalau perlu ditambah wattnya ya enggak. Tapi orang-orang yang berjalan kaki nanti mendapatkan cahaya yang sempurna. Sudah saya sebutkan berkali-kali hadis Anas bin Malik. Ya, kalau Imam Tirmidzi juga man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah barang siapa yang salat subuh berjamaah thumma qa'ada yadhkurullah kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams sampai terbit matahari. Thumma sholat rak'atain. Selesai sholat dua rakaat, sholat apa ini? sholat duha. Kanat lahu ka hajatin wa umrah. Kita ulang. Man salla al-fajr fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlua asy-syams Thumma shalla ra'atain kanat lahu ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa salat subuh berjamaah Tentunya dengan pergi apa di rumah saja? Dengan pergi. Nah, pergi ke masjid berjamaah. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Baca Quran, baca tasbih, tahmid, tahlil. <clears throat> Sampai terbit matahari. Setelah itu sholat dua rakaat. Maka baginya itu pahala sebagaimana pahalanya orang melakukan ibadah haji dan umroh. Pahala haji dan umroh. Fi riwayatin tamatin tamatin tamah. Nah, tiga kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, tamatin tamatin tamah. Maka itulah bagi orang miskin tidak punya duit Allah berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Silakan setelah subuh berjamaah berzikir kepada Allah, duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, salat dua rakaat, pahalanya sama. Sama dengan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Umrah sekarang ini bagaimana? Berapa? Nah, tarifnya sekitar 30 juta. Kalau haji plus berapa? Nah, tidak harus menunggu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Belum, lagi, belum lagi nanti biaya yang lainnya. Kalau nah, harus menunggu 12 tahun berapa? Sekitar 40 juta. Tapi nunggu 12 tahun. Nah, baru bisa melakukan ibadah haji. Coba alangkah mudahnya, Pak. Apa kalian bisa mendapatkan duit? Nah, dalam waktu dari subuh sampai jam 6 pagi 100 juta bisa dapat apa enggak? Bisa dapat kerja di ladang atau jadi pegawai dari subuh sampai terbit matahari. Tapi orang-orang yang zikir kepada Allah itu mampu. Jadi ibadahnya sama dengan ibadah haji dan umrah. Nilainya berapa itu? Luar biasa, sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Berarti kan menulis di tempat dekat siapa ini? Muhammad. Apa tadi pahalanya Muhammad? Coba. Seperti orang umroh, dah itu aja. Wes, udah gitu saja. Enggak perhatian, tidak tahu. Nah, ada Ibrahim. Sama dengan apa tadi yang terakhir? Sama dengan apa? Haji dan umrah. Nah, salat subuh berjamaah duduk di masjid, dikir kepada Allah sampai terbit matahari, sholat dua rakaat. Maya Syekh Namu bin Hajar Wadi itu sangat marah kepada santri-santri kalau tidur pada subuh. Nah, tidur selesai subuh, nah, tidur beliau marah, tidak suka. Saya juga begitu. Namun santri tetap ada aja, ada aja yang tidur, ya enggak. Saking banyaknya namanya santri. Itu tujuannya apa? Biar mendapat banyak pahala santri-santri tersebut. Ya bukan untuk yang lainnya, bukan. Jadi untuk kebaikan-kebaikan. Makanya nah, mungkin Abu Umamah keliling lihat kalau kita kadang itu tujuannya untuk kebaikan bukan untuk kebencian. Kalau kebencian saya kasih selimut sekalian tidur sekarang. Nah, kasih selimut sekalian biar angler ya enggak biar pulas tidurnya nah apa oh, tadi keutamaan yang pertama Zubair keutamaan orang yang pergi ke masjid sama dengan mujahid nah, mujahid pejuang di jalan Allah kedua azam Hah? Dimakan Allah bagaimana? Dimakan di di surga. Nah, ia akan sediakan kenikmatan-kenikmatan surga. Hadis yang Abi Hurairah Bukhari Muslim. Apalagi Anda Hah? Tayyib, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Anda Hussein akan cahayanya akan sempurna nanti yang kiamah. Nah, kalau sekarang mudah ya ndak listrik. Nah, terang. Kalau dulu gelap. Sekarang ini sudah mudah jalannya di aspal lagi. Nah, lihat bagaimana Abdullah bin Nah, Ibn Maktum. Inna Madinah katil hawa musibah. Sesungguhnya Madinah itu banyak binatang melata, binatang buas. Walajid man yakuduni ila sholat. Tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk sholat. Fa'ali rukhsan usalli fil bait. Apakah boleh? Apakah ada rukhsah bagi saya untuk sholat di rumah? Rasulullah mengatakan hal tasma' hayya ala sholah hayya falah. Apakah engkau mendengar hanya ala sholah hayya falah? Kalau na'am. kalau fa'ajib. Kalau begitu wajib bagi dirimu. Untuk mendatangi sholat padahal banyak rukhsahnya. Sudah jauh rumah Abdullah ibn Maktum. Kemudian banyak binatang melata seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Banyak binatang buas seperti beruang, harimau dan juga yang lainnya. Demikian pula dia ini buta. Ini udur juga. Riwayat lain bahwasanya kasir asyajar wan nahl. Jadi banyaknya apa? al-ashjar. Nah. Jadi pohon-pohon dan juga di, di samping pohon ini pohon kurma. Nah, pohon kurma. Ini rukhsah yang demikian banyak, tapi Rasulullah mengatakan engkau mendengar hanya Rasulullah falah maka wajib. Wajib bagi dirimu untuk mendatangi salat. Bagaimana dengan kita? Matanya masih bisa melihat. Jalannya di aspal halus. Tidak ada gangguan di jalan. Nah, ada gangguan di jalan. Kemudian, enam, rumahnya dekat. Kurbul masjid. Berapa batasannya tetangga masjid? 40 rumah itu tetangga masjid. Sebagian riwayat, 40 rumah itu masih tetangga. Di ya, samping juga terang jalannya. Tentunya yang demikian tidak rusuh lagi ada Ya, Saya lagi ini keutamaan bagi yang melangkahkan kakinya. Jadi jangan berkeluh kesah rumahnya jauh, karena akan ditulis nanti. Bekas-bekas jalannya itu akan ditulis nanti yaumul kiamah. Kullu shay'in asayna fi fi dan kami enam menulis segala sesuatu tersebut enam di lauh mahfuz. Baik. Ilahuna.